إخوتي الأعزاء رحمني الله وإياكم أجمعين الحمد لله pada pertemuan sore hari ini Kita bisa berkumpul bersama di baitin di buyutillah setelah satu rumah Allah ini mudah-mudahan menjadi sebuah pertemuan yang dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjumpaan seorang muslim dengan saudaranya salah satu rumah Allah dan tujuan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala atau minimal untuk saling bertawassul hak dan tawassul sabar Insya Allah akan menjadi liqa'ah mubarak pertemuan yang dimuliakan oleh berkah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore hari ini saya diminta untuk ya mengupas sedikit apa yang saya susun di dalam buku ini dan kebetulan ini bukan buku ilmiah tapi hanya semacam memorial catatan dari pengalaman hidup seseorang yang dititipkan kepada saya pada beberapa waktu yang lalu dan kemudian kebetulan pengalaman itu berkaitan erat dengan perjalanan hidupnya sendiri secara singkat dari mulai dia kecil sampai kemudian dia mengalami beberapa cobaan dalam hidupnya ya yang mungkin ini yang mendorong dia untuk menceritakan kisah hidup dia itu kepada saya. Eh, terus terang Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dialami oleh saudara kita ini hal yang sangat sederhana sekali. Saya yakin sekian banyak orang telah mengalaminya. Tapi setiap perjalanan hidup manusia, Allah menciptakan al-hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala memang untuk kita pelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan tersebut untuk kita ambil manfaat baik itu kehidupan orang-orang yang saleh bahkan juga kehidupan orang-orang yang durhaka qul fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzirin kaifa kana aqibatul mufsidin dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di muka bumi ini bukan saja untuk mempelajari kehidupan orang-orang soleh dan juga kadang-kadang mempelajari kehidupan orang-orang yang durhaka. Karena kata dunia dan sejarah setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Setiap perjalanan hidup manusia, baik yang berupa ketaatan ketaatan kepada Allah atau pelanggaran dalam hukum Allah pasti akan Allah berikan balasan dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Ilbalan yukramul ma'u bilhan Karena hanya dengan cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini Akan terlihat emasnya seseorang Ya, akan terlihat baik dan buruknya seseorang kesimpulan bahwa apa yang disampaikan dan diceritakan kepada saya ini sangatlah mungkin untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Karena hikmah itu dalam bahasa kita sebagai orang-orang yang beriman adalah baratul mukmin. Benda hilang yang dicari oleh orang mukmin. mana saja perjalanan hidup seseorang. Nah kebetulan sekali perjalanan hidupnya ini sangat terkait dengan satu persoalan yang saya kira dimanapun dia bicarakan orang akan senang mengobrolnya. Itu persoalan yang berkaitan dengan mahabbah, dengan cinta, dengan hubungan cinta kasih antara seorang pria dengan seorang wanita. Yang Perjalanan berkeras kita itulah yang membawa sahabat kita ini dalam pertarungan antara iman dan tuntutan cinta kasih. Orang yang mengatakan ada perbedaan antara cinta dan hawa nafsu. Saya tegaskan bahwa cinta dan hawa nafsu itu sama. Cinta itu sendiri adalah hawa nafsu. Cinta itu sendiri adalah keinginan nafsu yang diberikan Allah di dalam hati manusia. Zuyyina zuyyina lin-nasi hubbu syahawat. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Jadi kecintaan manusia kepada siapapun terhadap apapun di dunia ini termasuk kepada lawan jenisnya, kepada anaknya, itu adalah syahwat, itu nafsu. Cuma persoalannya apakah keinginan nafsu ini kemudian dilakukan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan jalan yang dimurkai Apakah nafsu ini diperturutkan dengan mengorbankan cinta kita kepada Allah, pengabdian kita, kemudian kita kepada Allah, atau justru membantu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini di dalam hadis yang masuk dalam Al-Arba'in Nawawiyah, pun para ulama berbeda pendapat sakit berarti yang hafal hadis yang sangat masyur setiap kita akan sering mendengar la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawadu tab'an lima jituli seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila hawa nafsunya itu sudah tunduk dengan apa yang diturunkan Allah kepada itu kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga yang namanya orang itu kamu pikiran. Sebagaimana juga cinta kasih manusia terhadap menjadi cinta kasih manusia terhadap sesuatu yang diubahkan di dunia ini untuk dicintai, bukan untuk dibunuh dan dihilangkan, tapi diarahkan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Kita mengharapkan pertemuan kita dengan seseorang seperti digambarkan dalam sosok salah seorang yang mendapatkan perlindungan. Yaumil dia ilaha rajulan sahaba istana alaih kota tafarraqa alaih. Dua orang yang berjumpa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dan berpisah mata mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa seseorang yang telah dijaga Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan manisnya iman? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa dengan Mencintai seseorang tapi dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin basic dari yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dalam setiap hubungan cinta kasih. <clears throat> Nah, bulan yang disebutkan di sini yang menciptakan kita hidup dari sini pada dasarnya adalah korban daripada perputaran zaman di mana di masa sekarang ini akan niscaya orang itu hidup dalam dualisme. Dualisme yang saya maksud di sini adalah dua idealisme yang hidup bersamaan dalam diri seseorang. Di satu sisi dia tertarik kepada keinginan-keinginan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Di satu sisi yang lain dia tertarik, terdorong untuk memuaskan hidup ini dengan hal-hal yang diharapkan oleh Allah dia dilahirkan di salah satu kota di negeri ini. Hidup dalam lingkungan yang dia ceritakan di lingkungan itu segala macam kemaksiatan itu sudah bertebaran sedemikian rumah. Terutama sekali kemaksiatan yang berkaitan dengan zina, dengan perzinahan, ya, kemaksiatan dengan sewa-sewa atau yang dalam bahasa kita ini sering disebut dengan istilah kubur kubur jadi orang yang melakukan itu di wilayah di mana dia tinggal itu sudah menjadi biasa. Orang tinggal rumah berdua diketahui kapan mereka pernah nikah atau tidak. Maka di dalam kehidupan yang padat itu wajar ada orang-orang yang yang hidup dalam kehidupan, Apalagi ibunya sudah wafat <clears throat> dan bapaknya juga meninggal pada saat dia masih kecil tentang kecelakaan terjadi. Kemudian dia diasuh oleh pamannya. <clears throat> Dan yang menjadi persoalan pamannya bukan ahli agama, bukan orang yang soleh, bahkan kenal sholat saja kemudian. Tapi dalam kehidupan dunia dia orang yang gigi, ya kelihatan punya tanggung jawab, ya. <clears throat> kelihatan punya tanggung jawab membesarkan keponakannya ini. Ada beberapa keponakan yang diberikan kepada di antaranya simpulan ini. Hanya karena keterbatasan kemampuan, dia tidak bisa menyekolahkan tinggi-tinggi. Maka pada waktu itu, dua dari saudara simpulan ini terpaksa tidak bisa belajar. Sehingga yang bisa meneruskan pelajaran hanya dia dengan catatan karena memang di antara yang ada ini dia yang otaknya paling cerdas. Ya. <clears throat> Dia disekolahkan, dan mamanya menyekolahkan dia itu dengan tertatih-tatih kerjaannya hanya sebagai pengayuh desa. Apalagi pada masa itu itu sudah mulai terjadi pelarangan di beberapa wilayah ya untuk bekerja sebagai tukang desa. Nah, di dalam di dalam kehidupan yang terbatas banyak di antara anak-anak seusia dia di masa itu yang memang terpaksa menggantungkan hidupnya itu pada kecekatan dia untuk bekerja di usia ini. Ya anak yang dari usia kecil sudah keliling kampung jualan kue, jualan es, ya. ya termasuk di sini yang diceritakan dia harus membiayai sekolahnya dengan jualan orang. Ya. Ikhlas kalau sedikit yang dimuliakan Allah Subhanahu itu dilakukan ketika dia anak meloloskan sekolah di SMP tapi pamannya uh, eh, antara mampu tidak mampu membiayai dia. Nah ini ada satu kebaikan yang bisa kita petik kalau jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seseorang sampai sebelum dia mengenal Islam ya sebagai bagian daripada kehidupannya. Selama itu ternilai kebaikan, maka akan punya banyak manfaat dalam kehidupan kita. Bersama. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة في واد في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ya namun sebagian ini ditulis tidak fakihu tidak fakuhu tapi dalam istilah ulama muhadirin dikatakan yang benar adalah fakuhu ya yakfak nah, manusia diibaratkan seperti logam-logam pilihan ada emas, ada perak jadi manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri maka mereka yang terbaik di masa jahiliyah bisa menjadi yang terbaik di masa Islam asalkan mereka itu mendalami agama dengan sebaik-baiknya. Jadi kegiatan orang bahkan di masa jahiliyah sebelum Islam, baik sebelum dia menjadi muslim atau sebelum dia mengamalkan Islam dalam kehidupannya, itu akan bisa menjadi potensi kebaikan kalau dia sudah berislam. Ya, dulu dia nggak pernah sholat, tapi dia rajin menyambut ibadah Dia mungkin tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Mungkin dia orang yang punya dedikasi yang kuat dalam mengajar. Eh, <clears throat> itu akan punya pengaruh sangat banyak dalam kehidupan ya. Nah, sekurang ini yang kedua, terdidik untuk bekerja keras. Biaya ya, sekolahnya sendiri sebagian besar adalah dari hasil paham keringatnya sendiri. Nah itu tidaklah terlalu banyak ya e, dikerjakan oleh teman-temannya. Nah, dalam kesempatan dia bekerja dan belajar itulah ya. sebagaimana layaknya manusia dan sebagaimana umumnya di sekolah-sekolah yang tidak memberikan batasan pergaulan ya antara pria dengan wanita maka terjadinya ya apa istilahnya kecelakaan di mana seseorang yang terlibat asmara dengan lawan jenis adalah satu hal yang sangat misteri Dan sebatas seseorang itu menyukai lawan jenisnya, pada hakikatnya itu adalah fitrah belaka. Bahkan salah satu di antara syarat kita, satu yang sangat dianjurkan di dalam sunnah ketika kita mau menikahi adalah melihat maya kemudian nikahilah sesuatu yang mendorong kita untuk mau menikahi seseorang. Jadi kalau kita mau menikahi seorang wanita, ya kita harus melihat adanya ketertarikan diri kita pada diri wanita ini untuk kita nikahi. Pada sisi apapun, ya. Ya jelas ketika kita melihat kita harus memiliki ketertarikan. Hmm. Maka salah seorang yang salah Nabi yang menikah begitu saja karena dijodohkan orang tua siapa yang akan dinikahi ini disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan saling mengenal dan saling tertarik satu dengan yang lainnya, dalam bahasa hadis, Lainahu ahaku ayu dama rumah itu akan lebih bisa dinikmati oleh kalian dalam kehidupan berumah tangga. Maka ketertarikan kepada mahal itu bukan hal yang wajar-wajar saja, terjadi di masa kecil di mana maaf organ-organ seksual juga belum matang anak juga kalau seandainya pun pada saat itu seorang itu terpaksa untuk menikah dia juga tidak akan bisa menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga atau pasangan orang suami orang sering menyebutnya dengan istilah cinta monyet tapi meskipun ini terjadi di masa anak-anak yang menjadi persoalan mesti dikatakan oleh pepatah manzil yakni منزل fatah. الفتى وما illa lil للحرير awal ya berapa banyak pun seorang itu menyukai segala sesuatu di tempat yang berbeda-beda seperti yang namanya cinta itu adalah cinta yang yang pertama cinta yang paling membekas itu adalah cinta yang pertama ini makanya hati-hati dengan cinta pertama ya jatuhkan cinta kita di tempat yang tepat ya jangan di sembarang tempat karena kalau tidak kita akan mengalami bukan Ya, kalau cinta itu kita lakukan kepada wanita tepat, yang tepat di waktu yang tepat dan cara yang tepat, alhamdulillah. Tapi kalau kita lakukan kepada wanita yang salah di waktu yang salah dengan cara yang salah, ini yang menjadi persoalan. Ya. kalau kafir yang dimuliakan oleh Subhanahu <clears throat> Nah, dia memiliki teman setelah yang dianggap sangat cerdas, maka secara fisik juga dia semakin maka semenjak mengenal pertama kali dia sudah menyukai wanita tadi. Jadi yang pertama antara keduanya ada perbedaan status sosial tentunya anak orang kaya sementara dia ibu hanya anak orang miskin yang diatur ya. ya. Kemudian yang kedua kehidupan keluarganya juga jauh. Kalau si perempuan meskipun tidak dikatakan sebagai seorang perempuan yang banyak komitmen terhadap din, tapi minimal keluarganya yang anak Islam. Dia mengenal sholat. Sementara si fulan ini sejak kecil tidak pernah mengenal sholat. Ya. Yang dia kenal dari ibadah Islam itu hanya puasa setahun sekali. Ya. Itu pun jarang dilaksanakan dengan benar. Dan terlebih lagi, ya terlebih lagi perjalanan kehidupan orang yang harus jadi teladan dalam rumah tangganya juga tidak beres. Ya. Waliyadzubillah mamanya sendiri terjebak dalam perzinahan dengan seseorang padahal dia sudah menikah. Ya. Kalau dalam hukum Islam di sebuah negara Islam dia sudah wajib terkena raja. Nah, dia termasuk orang yang muhsan yang sudah pernah menikah kemudian melakukan perzinahan. Ah, tapi sebagaimana yang lain dalam kehidupan kita di negeri ini orang sudah berzina asalkan senang sama senang itu nggak bisa berbuat apa apa ya jadi persoalannya perzinahan itu dilakukan senang sama senang enggak kalau yang satunya dipaksa nah baru bisa dihukum tapi kalau senang sama senang biarpun itu istri orang <coughs> tidak akan menjadi masalah apalagi pada saat itu si wanita sendiri masih single dan dia sudah menikah dan kemudian akhirnya dia dijebak ya, untuk terpaksa menikahi wanita tersebut sehingga paman dari pulang ini adalah contoh orang yang berpoligami ya dengan cara yang tidak tepat ya poligami akibat perzinahan kita bisa bayangkan kehidupan orang yang tidak tahu agama, tidak pernah sholat, berpoligami, ya. Maka kehidupan yang tidak nyaman, ya, ribut antara suami istri itu sudah menjadi hal yang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini secara kejiwaan memberikan pengaruh yang besar. Banyak anak-anak yang tumbuh menjadi besar, dia menjadi orang yang temperamental, mudah menzalimi orang lain atau punya uh, proteksi diri yang berlebihan ya overprotektif terhadap dirinya sendiri bersikap arogan <clears throat> gampang curiga kepada orang lain semata-mata hanya karena pengalaman dia sering menyaksikan pertengkaran antara ibu dan bapak di sini kebetulan bukan ibu bapak paman <clears throat> di pertengkaran-pertengkaran itu mungkin oleh anak-anak oleh orang tua yang biasa sehingga seseorang menjadi orang yang mudah curiga kepada orang lain. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat lulus dari SMP yang masuk ke SMA sudah tidak lagi bertemu dengan wanita Tapi di sini dimulai satu perjalanan baru dalam kehidupannya. Kebiasaan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak beres, Mungkin masa itu saya tidak bisa mendapat tempat ya. ya. Itu masa di mana anak-anak sekolah itu sering bolos ke sana kemari, ya. Sering ada apa kamtip yang kerjanya hanya mengajar anak sekolah di Bangkok, ya. Itu antara tahun akhir 70-an sampai 80-an itu ya, ya, yang banyak tempat terjadi, eh, hmm, terutama sekali di kota Jakarta jadi kompound itu tiap hari melihat-lihat di kalau ada anak-anak yang diperkirakan di tiap sekolah kok ada, ya itu akan dikejar. Karena saya juga termasuk orang yang penasaran ini, ya, dikejar-kejar kompound itu. Ya. Jadi kalau saya berangkat ke sekolah itu bawa apa celana panjang sama kaos. Ya. Jadi kalau saya mau bolos saya nggak mau kecepatan sekolah, masuk ke dalam pasar, nah tukar baju dulu. Ya, kalau sudah nggak pakai pakai kaos aman. Tapi kalau pakai pakaian sekolah, jadi kerja. Ah, kamu murid. Sekolah siang atau pagi? Sekolah pagi. Oh, berarti bola. Itu ditangkap. Bawa kantor polisi, dipanggil orang tuanya. Kan bikin malu. ya, <coughs> ini terjadi juga dalam kesimpulan ini. Karena kita pergaulannya, ya dimulai dari bolos sekolah. Setelah bolos sekolah, berarti mereka akan mencari pelampiasan. Ngapain bolos sekolah kita kerja? Erikson ngerjakan ini ngerjakan itu melakukan tindakan kriminalitas tapi karena si apa sifat iseng saja nyolong sesuatu bukan karena kebutuhan tapi karena iseng ya di eh, <clears throat> satu toko ya pura-pura awal bukan barang dalam kantor itu hal yang biasa dilakukan oleh para anak di kota-kota besar kalau saya alhamdulillah sampai ke situ enggak. Tapi kalau mirip-mirip sama itu mungkin pernah. Karena memang sudah kebiasaan di lingkungan anak-anak sekolah seperti itu. Ya. Saya biasanya kalau dulu kalau makan makanan di Jakarta namanya telepon ya, ya. karena juga telepon itu di di Bali Bali gitu ya. Jadi biasanya kalau lagi makan telepon di bawah tuh teleponnya saya ambil satu-satu yang bagian atas. Ya, nanti kalau dimakan satu ada berapa? Berapa lebihnya? Satu. Nah, dari ujung ke ujung itu jumlahnya udah berubah. Ini hal yang itu biasa. Ya, satu hal yang biasa dilakukan atau mereka sadar bahwa itu adalah awal daripada kebiasaan atau tindakan kriminalitas. Ketika tindakan kriminal itu sudah digandrungi untuk orang ini yang istilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan isak. Jadi Isyak itu macam-macam, tapi kebanyakan itu pada hal yang berkaitan dengan seksual. Tapi sebenarnya Isyak juga dalam berbagai hal. Orang yang keranjingan berbuat maksiat itu berarti sudah masuk dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Dia sudah pernah namanya kecanduan dengan perbuatan maksiat. Dan itu banyak dibiasakan dari kecil. Jadi anak-anak zaman sekarang juga karena ada permainan anak-anak yang secara tanpa tidak sadari ngajarin anak-anak untuk berjudi, kan begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan anak-anak jadi terbiasa untuk mencuri nah, <clears throat> dan seterusnya. Nah, hal yang terjadi pada waktu itu nah, dia bergaul dengan temannya ini di usia SMA tapi uh, saya tidak ingat betul ya. ini kejadiannya di kelas berapa SMA. Ya, akhirnya dia terlibat dalam tindakan kriminalitas ya hak anak-anak muda nyolong di mall ya. Ngambil sesuatu dilakukan itu dilakukan berkali-kali sehingga ditakdirkan ya Qadarullah masyarakat masya'afal suatu saat tindakan itu ketahuan sehingga tiga orang pada waktu itu akhirnya digerbek oleh satpam dibawa ke kantor polisi nah <clears throat> ini mungkin menjadi awal jadi persoalan yang kemudian terjadi di dimuliakan Allah pertama yang dirasakan kecewa, ini saya kira dalam banyak kasus yang terjadi di antara tiga orang ini hanya satu orang yang agar berada hubung apa keberadaan keluarganya dan punya banyak koreksi saudara-saudaranya di kepolisian. Ya, sehingga yang dua ini tetap dimasukkan penjara, yang satu ini dibebasin. Ya, yang satu ini dibebasin, dia dan temannya tetap dimasukkan penjara. Dia akan menimbulkan perasaan sakit kalau dari ini. Tahu di Indonesia seperti itu ya. Kita sering membicarakan tentang yang hukum di Indonesia. Ya, hukumnya juga tidak pasti, pelaksanaannya juga pasti lagi. Ya, bayangkan orang yang mencuri dengan sengaja secara vulgar. Itu mencuri hanya dengan hitungan puluhan ribu rupiah itu bisa dikenai ancaman hukuman hingga dua tahun penjara. Kalau jumlahnya lebih besar sedikit hingga ratusan ribu dan seterusnya itu bisa dikenai dakwahan sampai kepada lima tahun penjara dakwahannya. Mungkin nanti ketok palunya dua tahun ya. Nah, tapi orang yang melakukan korupsi ini hukum bukan ya kita nggak menyebutkan pelaksanaan, tapi hukumnya memang paling hanya karena dakwaan empat tahun saja. Nah, ini tetap palunya cuma satu tahun saja Nah, yang terjadi betulan mungkin nggak sampai satu tahun. Nah, <clears throat> jadi eh, karena ini memang hukum yang dibuat manusia ya, dibuat oleh kalangan imperialis mereka menganggap bahwa maling ayam itu lebih berbahaya daripada koruptor. Ya. Maka hukumnya akhirnya diberlakukan pun seperti itu. Eh, maka banyak orang-orang yang mengalami seperti yang dialami sahabat kita ini. Belum lagi dengan ketidakpastian pelaksanaan sudah hukumnya dipakai tidak jelas, pelaksanaannya lebih tidak jelas lagi. Ya, hukum eh, pelaksanaan hukum lebih berhati-hati kepada orang-orang yang punya kekuatan atau uang. Kekuatan jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Nah, mungkin ada orang yang menemukan kebaikan di tempat yang salah. Ada orang yang mendapatkan hidayah justru di dalam penjara, tapi ada orang yang mendapatkan kesesatan justru di dalam masjid. Ya, kalau belajar ingetin dari guru yang salah, ya di wilayah-wilayah keagamaan dia justru bisa ditarik ke dalam kesesatan. Tapi di dalam sejarah pun kalau Allah menurunkan hidayah, hidayah ini misalnya saja ditemukan. Termasuk misalnya yang terjadi pada beberapa tahun penjara Nabi Yusuf yang dikisahkan di dalam Al-Quran ya. Justru di penjara itu mereka mendapatkan dakwah dari seorang calon nabi Allah Subhanahu wa taala. Arbabun mutafarriquna khairun min billah al-wahidul qahhar. Dia ditanyakan Nabi Yusuf kepada ya sahib sedikit ya wahai dua orang yang masuk ke dalam penjara apakah menurut kalian itu Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang maha satim dan maha perkasa tentunya yang lebih baik adalah Tuhan yang Maha Satu, Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya. Salah satu di antaranya kemudian mendapatkan jalan menuju taubat. Meskipun satu di antaranya harus kita bicarakan di sini di dalam penjara sekalipun kalau Allah memberikan hidayah kepada kita itu bisa saja terjadi. Ini yang terjadi. Ya, jadi penjara salah satu di antara orang yang di penjara di situ kebetulan memiliki saudara yang saudaranya ini kembar ya jadi kembar saudara kembar ini di masuk ke penjara saya sendiri sudah sudah lupa kalau masuk penjara ya ya tapi eh, pada waktu itu saudara kembarnya ini sering datang menjenguk ya. cuman yang satu ini orang ya biasa tapi yang satu ini sangat rajin mengaji ya sehingga setiap dia datang ke situ dia selalu memberikan nasihat ke saudaranya ini ya tapi yang awalnya hidayah bisa datang dari mana saja La ayyadillahu bika rajulan wahidan khairul laka min na'am. Satu orang saja bisa kita ajak menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada segala harta-harta terbaik di dunia ini. Itu yang terjadi karena jadi dia sebenarnya banyak memberikan nasihat ke saudaranya ini, banyak ngobrol. Tapi di situ ada pula dia tidak ikut mendengarkan. selama ini dia memang buta sama Ya, jadi antum sekalian tidak bisa membayar orang yang buta betul terhadap Ya. Tapi masalah-masalah yang jelas-jelas kehalangan pun dia nggak tahu bahwa itu haram. Itu ternyata masih ada di antara kita. Ketika kita berbicara tentang masalah jin yang tinggi-tinggi, ternyata di antara kita di lingkungan kita masih banyak orang yang tidak mengenal diri sama persoalan yang sangat-sangat esensial sekali sekalipun. Itu termasuk yang berdasarkan pengalaman dia seperti itu memang kondisinya dia sudah SMA sebagai seorang muslim tata cara sholat nggak kenal sama sekali. Ya, bahkan dalam pengakuannya tidak dia tulis di sini. Dia tuh nggak hafal ya sholat zuhur itu berapa rakaat, sholat asar berapa rakaat. Ya, sampai sekarang itu tidak pengenalan dia terhadap ini, Ya, ya cara wudhu nggak tahu, cara sholat nggak tahu. Nah di dalam penjara ini justru yang mendengarkan nasihat-nasihat agama. yang saya diisi ya hanya dengan ketawa tinggi saja nah, mana mungkin bisa menghadirkan pengetahuan agama pada anak-anak didik di sekolah umum jadi dia mendengarkan salah satunya membicarakan di situ tentang taubat tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kali akan kepada saudara kita. Inna Allah yaqbalu taubat 'abdina la yughadzib ليتوب مسيئا ليه وليبسط يده بالليل لا tuba musian nahar. Di malam hari Allah memadahkan tangan untuk menerima taubat orang yang tadi siang berbuat dosa. Di siang harinya Allah memadahkan tangan menerima taubat orang yang berbuat maksiat di malam hari. Itu mungkin uh, eh, dari beberapa hal yang sering disampaikan eh, jadi di sini kepada sahabatnya dari dengar lewat mendengar itu benih-benih keimanan mulai masuk ke dalam dirinya. Apalagi begitu dijelaskan tentang dosanya bahwa mencuri itu termasuk salah satu perbuatan dosa besar yang ada hadun di dunianya, ada wa'idun di akhirat, ada ancaman di akhirat dan ada hukuman di dunia. serik La yasrik kusari, hina yasrik wa mu'min, seorang pencuri yang sudah mencuri, dia tidak dikatakan beriman saat dia mencuri. Ini menunjukkan apa? Dilalah indikasi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar yang tidak bisa diampuni dengan mujarab taat kecuali ketaatan yang mengandung makna taubat. Jadi namanya dosa besar tidak bisa dihilangkan dengan sekadar orang itu melakukan sholat, melakukan wudhu, ya <clears throat> dikatakan bahwa fagosala bihi haru Nabi membasuh eh, seseorang muslim itu kalau berwudu membasuh wajahnya. Maka dengan membasuh wajahnya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya. tidak dikena maka ini pemerintah akan jatuh dosa itu bersama dengan efek akhir. Ini tidak termasuk di dalamnya dosa besar yang bisa dihapus dalam semua ini hanya dosa-dosa kecil kecuali kalau ketika dia melaksanakan ibadah tadi ya itu memasukkan ke dalamnya unsur taubat ya masukkan ke dalamnya unsur taubat maka yang terjadi adalah seperti tidak Doa abdul Muslim, aw mukmin mu'minu fa ahsana wudu fa shalla rak'atayn dalam hadis muslim seorang mukmin yang melakukan wudhu dengan sempurna, kemudian sholat dua rakaat atau empat rakaat, sholat apa saja. Yang dalam hadis ini dikatakan wafarro nafsalillah di dalam sholat itu dia mengosongkan pikirannya kecuali untuk berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dan sholat ini kayak kayak hati walau umum dia akan keluarkan dari sholatnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini terjadi pada orang yang memasukkan unsur taubat. Bagaimana penjelasan itu hanya Al-Asqalani dan Abdul Bari bagi orang yang memasukkan unsur tobat ke dalam ibadahnya tadi. Jadi tanpa itu dosa-dosa yang semacam ini nggak bisa terhapus dengan ibadah, tapi harus dia harus dengan bertobat kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga ketika Allah menghadirkan mereka berdua keluar pada saat itu juga mereka sudah berazam dan kuat bahwa mereka akan mendalami agama. Mereka bertanya kepada sahabat sahabat mereka yang bernama Jairus tadi, ditunjukkan mereka untuk belajar di salah satu masjid. Ya. Masjidnya yang kemudian namanya Masjid Nur, ini bukan Masjid Nur, yang nanti tempat kita mau kumpul juga. Ya. Ini Masjid Nur di tempat yang lain. Ya. <clears throat> di situ dia mulai belajar dan mempelajari Islam dan dasar masalah akidah dan yang lain sehingga menimbulkan semangat ya semangat di dalam di dalam berislam ya. semangat di dalam berislam mulai dia mengenali mulai dia mengamalkan apa yang selama ini tidak diamalkan dia antara yang tetapnya sholat lima waktu itu dilaksanakan ya dia mulai rajin melaksanakan ibadah sunnah ya yang tadinya sholat wajib ini enggak ya mulai mengenali ya. tapi ikhlas karena tidak sekali lagi pengaruh daripada perilaku buruk kita di masa lampau itu seringkali membayang-bayangi kita. Maka kita jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Inna rajula ya'malu bi amali ahli al-jannati fi ma yabdu nas hatta la yakuna mengamalkan amalan ahli surga. Orang mengamalkan dia sebagai orang soleh, tapi satu jengkal menuju latihan dia mengamalkan amalan ahli neraka. Ini orang yang dari kecil mengamalkan kebaikan. Bagaimana lagi kalau kebaikan itu baru dilakukan setelah berjalan dalam kehidupan? Ya, belasan tahun dalam hidupnya kan dengan maksiat. Godaan masa lalu ini yang yang perlu membuat orang berhati-hati. Berhati pernah diadari beberapa kali ya dengan orang yang dulu pernah dia sukai waktu dia masih di SMP ya mulai terjadi godaan lagi mulai masuk ke dalam hatinya kembali tahun min syai'ani syai'ani iblis ini ya, kalau kita mengistilahkan begini ya salah satu panah iblis mulai masuk ke dalam dirinya berjumpa dia di sebuah toko Padahal pada saat itu dia sudah mengaji, yang mulai menjaga pergaulannya dengan wanita. Dengan dalam hati dia mungkin ya, bayangkan saya kalau perempuan semuanya goda saya, saya akan bisa tahan. Tapi kalau yang satu ini enggak deh, ya. Ya, begitu dia ketemu dengan yang kurang ini, seolah-olah hilang, ya. Segala pertahanan dia yang dibangun dengan ketaatan tadi, ya. Mulai terkenang kenangan-kenangan lama dia bersama si Fulan. Padahal Fulanah semenjak dahulu tidak pernah menunjukkan ya e, tidak memberikan santunan nah, ya kepada si Fulan ini ya. Tapi itu saja sudah bisa membuat dia merasa untuk ketika berjumpa dengan si Nah, yang menjadi persoalan inilah wanita. Ya, مخبرة بسورة بسورة الشيطان ومخبرة بسورة الشيطان وهو يعتبر بالتوحيد ما تركت للرجال فتنة هي أضر ما تركت بعد فتنة هي أضر للرجال من النساء setelah kematianku aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan yang jauh lebih berat bagi kaum laki-laki daripada daripada wanita. Jadi wanita baik dan positif sebagai wanita yang tidak taat kepada Allah. Apapun wanita yang taat kepada Allah masing-masing punya menjadi godaan. Ya, hanya saja seorang wanita yang taat kepada Allah akan berusaha memina, minimalis ya, e, apa namanya eh, titik-titik e, godaan yang ada di dalam dirinya. Jadi enggak semerta-merta misalnya seorang wanita yang sudah salehah maka dia tidak bisa menimbulkan godaan bagi orang lain. Ya, Wanita sudah jelas mutiara dan mutiara menghadap dan membelakang itu memang belum membawa gambaran sana. Ya. Alah makanya mar'atun itu diambil dari mar'at. Ya. Dari kata wa'ah ya, ya sesuatu yang memang nyaman dilihat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu wanita itu padahal yang dari kata wajah niat jeda katanya ya kan? Jadi kalau ada laki-laki kok ganteng banget kan jangan deh, ganteng banget kayak perempuan, ya. saking saking gantengnya kayak perempuan. Tapi kan nggak ada perempuan yang saking cakepnya, uh, cakep sekali kayak laki-laki, gitu kan, ya. ya. Kalau kalau, saking jeleknya jadi gitu jadi laki-laki mungkin. Ya. Jadi harus wanita seperti itu. Itu sudah dari eh, sudah sudah diciptakan dari Allah sudah diciptakan اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن inna فتنة بني bani israil في dunya oh, fitnah godaan yang pertama kali menghancurkan membinasakan Bani israil adalah wanita. Sering saya ceritakan kepada Ikhwan mana di zaman Nabi dulu, eh zaman apa Bani israil dahulu itu seorang wanita yang hitam, legam, jelek, pendek, tapi dalam kondisi begitu masih bisa menebar godaan. Ini disebutkan riwayat oleh Syekh Al Albani dan Syekh Hadis Sahih dari yang pertama. Jadi wanita dari kalangan dari Sahih dulu ada yang tampangnya seperti itu. Kemudian dia menghias diri, poles wajahnya, dia bikin kaki palsu supaya dia kalau e, berjalan sekarang ya kalau perlu pakai kaki palsu pergi ke toko sepatu bikin sepatu hak tinggi tingginya agak yang tinggi sekali setengah meter kalian. Ya. Jadi dia bikin kaki palsu, ya. dibikin kaki palsu, kemudian dia menggunakan khatam semacam cincin yang bisa dibuka tutup di dalam itu dibubuhi minyak wangi. Kalau dia berjalan hmm, ini laki-laki digoyang-goyangkan sehingga semua orang mencium bau wangi Banyak lelaki yang kelompok-kelompok pada saat itu. Wanita yang sudah tampangnya jelek, pendek, ya, hitam, nggak punya potensi sama sekali untuk bisa menggoda laki-laki, tapi ketika dia adalah wanita ya menggunakan potensi kewanitaannya, dia bisa menjadi makhluk menggoda. Ini hati-hati. Pada zaman sekarang ini ya, nah, banyak bungkusan yang gak asli, hati-hati. Ya. Cakap-cakap nah, ini segala macam, pokoknya pasti bersihin ya palsu semua. Ya. Wajah bisa dipalsuin, badan bisa dipalsuin ya Itulah godaan wanita. Ibu kami di yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pulang ini ya. Kata Allah sya'a Itulah jalan hidup yang Allah tentukan. Mungkin ada pengaruh ketika dia bertemu dengan pulang ini di satu tempat terpengaruh dengan itu sehingga dia pun ingin mengubah gaya hidupnya dari wanita yang cenderung gaul ya tidak peduli masalah hijab, atau hubungan laki wanita, ya secara tiba-tiba saja dia ikut mengaji. Dan musibahnya adalah bahwa itu diketahui secara tiba-tiba. Waktu itu dia keluar dari pengajian, melihat orang wanita melakukan jilbab lebar pada waktu itu ya. Ya, itu dia keluar. Ya. Inilah ah, bahaya orang yang tidak betul ini kok jadi tetangga saya jadi gara-gara dia tidak masuk toto wanita wanita oh ini wanita yang pernah saya kenal dulu oh ini si Pulana ya dia sangat kaget melihat ternyata si Pulana sudah mengaji sudah mengenakan pakaian muslimah mengenakan hijab apakah hijab ini bisa membatasi dirinya Ya, kalau sudah hati yang berbicara, dia sudah dibalut dengan nafsu maka segala bentuk hijab tidak akan ada gunanya lagi. Hijab itu hanya membantu ya kalau sekalian jadi syariatnya kalau tetapkan di dunia bagi kaum wanita membantu laki-laki terminimalisir dalam dalam apa dirinya untuk tidak mudah tergoda oleh wanita dan meminimalisir potensi wanita untuk tidak mudah menggoda laki-laki. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Ya, justru kondisi sekularah yang sudah seperti itu malah membangkitkan sesuatu yang sudah terpendam. Wah, kalau udah kayak gini kayaknya saya nggak perlu ragu-ragu lagi nih. Kalau kemarin mungkin mau dekatin lagi dunia sudah beda. Ya. Kalau sekarang ya dunia kita sudah kembali sama. Ya. Ya, Ikhlas kalian tidak ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itulah fitnah tunisah. Saya kira dia yang salah satu sekian banyak kaum muslimin ya yang gugur ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara wanita. Jadi, <clears throat> karena dia sudah ngaji, dia punya ustaz dan teman-teman yang kita diajak curhat. Ya, kalau kamu sudah merasa suka dengan seseorang dan kalau kamu berniat menikahi dia, ya silakan, enggak jadi masalah. Yang jelas konsepnya tetap sama. fokus bila bidatin tetap kita mendahulukan agama. Tapi persoalan di luar agama itu kita memiliki pilihan lain, ya soal kecantikannya, ya asal sudah kita kepadanya, kekayaan dan lain lainnya itu semuanya adalah halal di dalam Islam. Ungkapan pun takul mas atau arba'in ini menunjukkan kemubahan, ya bahwa wanita itu boleh dinikahi dengan alasan kok oh, hadiah kaya dinikahi dengan boleh tapi perhitungan utama tetap fokus di zat di zat din dari bagian dan tidak lagi. jika salah sebagai ikhwan yang memahami apa yang saya yang penting nikah ini wanita solehah masa bodoh bentuknya kayak kemana yang cinta bisa datang sendiri ini atau sunnah Untuk tidak main ila nikahiha kita harus melihat pada diri wanita sesuatu yang mendorong kita untuk mau nikahi dia itu cuma jadi kalau kecil yang dimuliakan Allah waktu itu dia minta kecepatan mendekati orang yang uh, sering mengisi pengajian di mana si anak ini mengaji. Tetapi kemudian dia diberikan kesempatan kalau kamu mau, mau maju saja. Lo belum ada orang yang maju untuk mengusik bahas Akhirnya dilakukanlah upaya tersebut ya <clears throat> secara lahiriah pada waktu itu dia melihat adanya sinyal-sinyal bahwa kumpulan tidak akan menolak kalau dia ya karena kecenderungan bahwa kumpulan ini juga menyimpan rasa suka kepada dia tapi yang terjadi kebalikan ya ketika dia datang orang tuanya malah ditolak ya ditolak secara halus tapi menyakitkan <laughs> ya. Jadi orang tua itu menolak justru dengan alasan yang dia sendiri pasti bisa menerimanya. Katanya anak saya ini orang tuanya memang sejak dulu dekat dengan diri, anaknya tidak. Ya. <clears throat> Setelah anaknya ini mulai rajin mengaji, orang tua itu berpikir bahwa dia tidak akan menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang punya latar belakang pengetahuan Islam yang banyak sebagai. Dalam kesimpulan ini aja baru ya. Baca Quran mungkin masih berat-berat ya. Nah. Jadi ketika ditolak karena kurang dalam masalah ya, siapa di antara kita yang akan bisa memberikan jawaban lain? Ya Pak, kalau soal agama saya bisa belajar pelan-pelan. Ya, jadi kalau kita karena kurang rasa, kita masih bisa membangun rasa percaya diri. Ya, hmm. tapi kalau sudah kita ditolak karena kurangnya agama kita, ya, itu menjadi masalah lain dan sebenarnya menganggapkan penolakan itu sudah pada tempatnya ya kalau si bapak pulang menginginkan laki yang lebih baik agamanya dari dia ya sebagai seorang yang beriman ya sebagai seorang muslim yang taat itu dia akan menerima itu ya nah, meskipun uh, ah, atau harus menimbulkan uh, rasa sakit yang hebat ya di dalam dada ya ya mudah-mudahan nggak ada yang lain <laughs> ya rasanya bagaimana seorang yang tertolak di antara orang-orang yang hidup di zaman Nabi ada orang yang pernah merasakan Utsman bin Affan pernah merasakan hal yang sama meskipun akhirnya Allah mengganjar dengan lebih baik ya dia pernah menjadi orang yang patah hati gara-gara diterima uh, nikahnya dengan Ruqayyah nah itu sudah menjadi orang lain tapi kemudian ketika di anak. Ketika si suami ditawarkan untuk masuk ke dalam Islam tidak mau, dan Nabi memaksa dirinya untuk berpisah dari suaminya. Lalu di situ suami apa tidak kesempatan untuk menikahi. Ya. Bahasa kita kutunggu jadamu. Ya. Tapi dalam versi yang dalam versi yang positif ini ya, dia berhasil menikahi Rukoyah di saat yang tepat dan itu sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Bahkan ketika rupanya meninggal, Rasulullah masih berkenan menikahkan dia dengan Ummul tutup, sehingga dia digelari dengan Zul Murai milik dua cahaya. Bahkan dalam satu ungkapannya Nabi pernah mengandalkan bahwa seandainya beliau masih memiliki yang lain, misalnya beliau akan menikahkan. Terus mana? Ya, tapi artinya yang saya maksudkan di sini ada juga di antara sahabat Nabi yang juga pernah mengalami hal yang semacam itu. Ya. Jadi ini bukan hal yang lain bagi seseorang. Kita pernah dengar kisah-kisah bahkan dalam wilayah yang mungkin kita merasa sungkan untuk mendengarnya. Nabi Yusuf pernah mengalami ketoparikan dengan wanita yang sudah menjadi istri orang lain. Walakat hamad diri, wa hamad biha laula ara'a burhan rabbi. Ketoparikan. Tapi karena dia tahu kepada Allah maka ketoparikan ini dibenarkan dia. Ya rasa cinta yang disebenarnya sama dia itulah perbedaan orang yang takut kepada Allah ya salah satu orang yang saya mendapatkan apa zillah yaumina zillah illa zillah ya rajulun da'athu waratun la taman sinin wajana wajamari waqala ini akhahullah diajak oleh wanita yang cantik cerita di ya, bangsawan punya kedudukan nah Suasana mendukung. Itu yang terjadi di zaman ya. Jadi di dalam di dalam tafsir memang dijelaskan begitu ya tentang Jadi dalam ulumul Quran itu dijelaskan. Ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu adalah sebuah perbuatan yang hebat. Karena segala sesuatu yang mungkin memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah pada saat itu, itu ada di depan mata pertama ya dia masih muda belum menikah dua dia tinggal di negeri orang tiga orang di negeri orang ini kan interior e, kepercayaan dirinya lebih rendah ya merasa dirinya tidak punya siapa-siapa ya sehingga kalau dapat kesempatan ya dengan wanita yang disukai akan lebih mudah tergoda yang ketiga yang goda dia ini bukan wanita tua yang sudah beliau ya tapi wanita yang cantik cerita, sudah aman sedikit wajahnya aja punya kedudukan. Selanjutnya pada waktu itu <clears throat> eh, kejadian itu di dalam rumah, di rumah di wanita tadi yang otomatis posisi sudah terkendali, sasaran sudah terkunci. Ya, kalau bahasanya ya, artinya apa? Eh, si Julaiha ini paling mengetahui tentang kondisi rumahnya, kapan suaminya masuk, kapan suaminya akan pulang. Sehingga kalau dia mau melakukan zina tersebut, maka dijamin secara akal itu akan aman. Ya. Belum lagi posisi Nabi Yusuf tambah lagi sebagai anak angkat yang punya hutang budi yang banyak. Coba. Jadi tumpukan itu cuma manusia biasa nggak akan bisa menolak ya, dalam kondisi demikian. Tapi laula atau abu hanarotih tak menyelamatkan Nabi Yusuf rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dia. Ikhlaskan yang penting ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi yang sedemikian rupa tidak pernah diarahkan yang saya yang, yang kita persoalkan di sini loh semata rasa perasaan suka kepada seseorang uh, selama itu bisa dikondisikan bisa ditekan ya tidak dilampiaskan dengan cara yang haram maka itu bukan sesuatu yang haram di dalam Islam ya kita juga pernah mendengar kisah Umar bin Abdul Aziz ya Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu memiliki seorang istri yang istrinya budak-budak wanita yang cantik jadi kita sudah lama Umar bin Abdul Aziz ini mincer ya boleh dikasih budak lewat saya, budak itu kan halal Islam. Sangat menyukainya dan Fatimah istri Umar bin Abdul sangat tahu suaminya itu menyukainya tapi nggak dikasih kesempatan. Ya, tapi begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan begitu dia mengorbankan semua hartanya sebagai itu kehidupannya menjadi miskin. Nah, Fatimah mulai berpikir kasihan juga suami saya kurang hiburan ya miskin hak dulunya orang kaya sekarang miskin begini nggak punya apa-apa apa salahnya saya memberikan sesuatu yang halal buat dia nanti ya sudah ini diberikan kepada umat kita jannah ya, dalam dalam apa eh, apa al jawab berkati dengan soal al jawab syafi itu dijelaskan ya kisahnya bagaimana si fulanah ini sebelum diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz oleh istrinya Fatimah didandanin sedemikian rupa biar suaminya lebih senang. Begitu melihat Umar bin Abdul Aziz langsung terperangkap. Ya, ini hadiah saya buat kamu. Ya. Lalu dia dimasukkan ke dalam kamar. Ya, terjadi apa yang terjadi sampai ketika si Fulana melepaskan libasnya. Umar Abdul Aziz langsung teringat kepada Allah. Dia lupa menanyakan wanita ini dari mana asalnya apakah dia benar-benar budak yang halal atau tidak? Lalu ditanyakan, apakah kau benar-benar budak? Ya kan dua-dua budak yang, yang seperti ini, dan yang juga semacamnya. Ada ditanyakan bahwa sebenarnya saya bukanlah budak. Saya istri pulang, murid pulang, yang kemudian dipaksa cerai oleh salah seorang ini. Dan kemudian akhirnya saya dijadikan budak, ya dijual ke sana uh, eh, kemarin sampai akhirnya dibeli oleh istri khalifah. Engkau salah Begitu mendengar tadi, maka Rasul langsung memalingkan pandangannya. Ya, sudah alih, sudah alih. Cepat gunakan kembali pakaian tadi Ya, keluar kamu dari kamar ini. Setelah keluar dari kamar itu, dia menyuruh beberapa orang untuk mengantarkan wanita ini kembali kepada suaminya untuk dinikahi kembali. Nah, kalau saya begini yang dimuliakan Allah, dan dalam sejarah kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah meninggalkan rasa cintanya kepada wanita hingga akhir hayat. Ya, tapi beliau tidak melakukan dengan cintanya itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada itu tidak ada baginya. Ikut kalau begini, ini kalau kita mau flashback kembali pengalaman orang-orang soleh yang sayangnya banyak di antara kita yang gagal melaksanakannya termasuk kesimpulan jadi, ya tergoda dia pasti ingin dan merasa suka sementara ya. dia ditolak untuk menjadi suaminya nah kemudian di pasal kecil ya setelah gagal menikahi pulangan, dia ingin menyempurnakan diri menyempurnakan separuh agamanya dengan cara yang diri Allah gagal dalam satu wanita muslimah dia coba dengan wanita muslimah lain melalui beberapa proses sebenarnya tapi di sini disingkat saja akhirnya dia mendapatkan seorang wanita ya seorang wanita eh, yang akhirnya bisa menerima dia sebagai ya, dia sebagai suaminya dan kebetulan wanita ini ini memiliki latar belakang din agama yang lebih baik dari dia ya sudah lebih lama mengenal Islam dibandingkan sekuler ini satu hal yang sangat patut disyukuri ya. Man razaqahu ra'atan salihatan faqad akana Allahu ala syakri ini falyattaqillaha fi habis baqi. Wanita salihah adalah separuh agama. Kalau orang sudah dapat itu, orang agamanya sudah sempurna dengan bertakwa kepada Allah di orang yang bertakwa. Dari penutupan sejumlah, ketika ditanya, apakah ketika mau menikah ini, si melihat dia, dia merasa suka? Iya, dia merasa suka. Ya, bahkan dalam bahasa saya dia katakan, apakah si fulana yang tidak jadi dinikahi yang jadi cinta pertama ya tadi itu lebih cantik dari yang sekarang kamu lihat nikahi jauhnya enggak ya si fulana tadi enggak lebih cantik dari ini ya ketika dia sehat yang orang tua suka dan mau menikahi secara fisik dia sudah lebih cantik daripada si fulana sehingga kalau saja ini bisa membawa orang kepada ikhlas, ya. Kepada ikhlas kalau seandainya seorang tidak tergoda dengan sahmud min sihari itu kalau sekalian sedih. Ya. <clears throat> Sehingga mereka dia dalam bulan dia mendapatkan cerminan-cerminan kehidupan bahagia melalui pernikahan tersebut. Dia dapati istrinya ini waktu itu masih kuliah, belum menyelesaikan kuliahnya tapi karena dia sudah menikah, dia memilih untuk berhenti kuliah sama sekali untuk bersedekah kepada suami. Ini saya katakan rezeki yang sangat besar. Ya, seorang yang membuang sebuah rezeki yang halal, rezeki yang besar, karunia besar yang Allah kepada kepadanya, belum tentu akan mendapatkan sesuatu yang sama. Mantap kasih yang haram bisa kita aku halal. Ya, Orang yang meninggalkan sesuatu yang, yang haram, yang, yang sesuatu yang haram, pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang halal. Mungkin tidak salah, tapi bisa menggantikan yang haram. Tapi kalau orang meninggalkan yang halal, membayangkan yang haram, belum tentu dia akan mendapatkan sesuatu yang halal lagi sebagai gantinya. Ya, oleh sebab itu wanita muslimah yang dilamar lelaki yang sudah dan kesoyan agamanya, akhlaknya, secara fisik dia bisa diterima. Hmm? Ah, Manja umman tadau dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu biha wa illa takun fitnatun fil ardi aw fasadun kabir. Kalau datang seseorang melamar anak perempuan kita, sementara agamanya baik, asalnya baik, nah, ini kalau mau nolak harus pikir-pikir lah, bahasa kasarnya gitu. Kalau bukan dengan alasan yang tepat, ya jangan ditolak. Tapi kalau misalnya si ah ya tidak akan nggak tambahan sebulan ini entah stres ya. ya seorang merasa dirinya nggak akan bisa tahan hidup dengan orang seperti ini dengan sosok fisiknya seperti itu ya tidak boleh dipaksa karena orang punya punya pilihan tapi seandainya seorang melihat kelebihan agamanya jauh lebih tinggi daripada sedikit kekurangan fisiknya ya aku berhati-hati menolaknya karena kalau enggak akan terjadi fitnah yang besar yang kita ini ya ikhwan kalau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Si pulang ini mendapatkan zaujahnya ini sebagai orang yang menunjukkan ketaatannya dengan dia berhenti dia dan minta taat kepada suami. Dia berusaha untuk menyenangkan suaminya. Ini tidak saya dapatkan di sini, tapi di awal-awal pernikahan si pulang berterus terang kepada pulang. bahwa oh, dia pernah menyukai seorang wanita tidak disebutkan siapa orangnya yang kadang-kadang itu masih datang menggoda dia jadi karena mendengar itulah maka si fulanah ini lebih menunjukkan bakti dan hikmahnya kepada suami. Ya, pakaian yang lebih bagus, pergaulan yang lebih baik supaya jiwa suaminya sedap untuk mencintai dirinya. Ya, <clears throat> itu dilakukan ya dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang mengatakan saya ini sudah berbuat baik pada suami saya. Apakah ini cukup oleh Rasulullah? Rasul menjawab, la ya lumayan lah. Nah, Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh wanita tadi untuk melihat pangguli. Aina anti Ya, bagaimana posisi dia di hadapan suaminya? Sebesar apa pelayan dia kepada suaminya? Fa'innaha huwa jannatuki wa naruki. Kalau suami itu adalah neraka atau surga. Jadi waktu yang kelihatan selalu berbuka Ya. Ini pekerjaan yang paling gampang karena kita kondisi suami dan sakit kayak gini. Ya. Ini kan sakit ya. Istri sebagai pengobatnya. Ya. Dia harus bisa menahan segala kebutuhan dirinya demi kebaikan si suami. Seorang wanita yang yang memiliki ciri ahlul, ahlul jannah itu apabila mendapatkan suami dalam kondisi marah dia akan mengatakan la azuku dan tatawat ya, nggak akan tidur malam ini sebelum kamu senang. ya kira-kira begitulah ya la azuku dan tatawat terbang nah, itu sudah dilakukan ya sekarang di <clears throat> kemudian muncul berita yang menimbulkan kejutan bagi dirinya yang menggores sedikit sesuatu di dalam hatinya dia si kekurangan tadi menikah bahkan dia dendam pernikahannya pada saat itu dia tidak menceritakan kepada istrinya ini si pulang itulah yang dulu saya ceritakan ya. ya tidak diceritakan pada waktu itu ya akan mereka datang menghadiri pernikahannya satu hal yang sangat uh, membebani pikiran dia sehingga sejak itu perilaku dia pada istrinya mulai berubah mulai sering ngomelin istrinya, marah dan lain sebagainya. Tapi kemudian eh, lewat ya apa namanya perjuangan si istri mendekati suaminya akhirnya pulang berbaik lagi gimana ini bagi saya sudah nikmatun ala nikmat nikmat di atas nikmat ya seorang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bagi dia untuk bertakwa kepada Allah istri yang salehah, istri yang mau patuh, yang menyadari kekurangan suami bahkan membantu suami untuk menutupi kekurangan tadi. Tapi sekali lagi ikhwan kalah seperti itu, itulah bahaya tanggung sihatnya iblis yang selalu saya ingatkan pada semua ekor, Bahaya yang panah iblis yang sudah menghujam di dalam hati. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa wanita sekali lagi disebut sebagai fitnah, godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Seorang laki-laki bisa digdaya menghadapi ya, jadi orang miskin seumur hidup nggak apa-apa penting tetap bertakwa kepada Allah bisa ada di godaan jabatan ya tapi untuk godaan wanita ya berapa banyak pemimpin-pemimpin besar yang muncul, karena wanita ya berapa banyak orang yang mengorbankan segala kehormatannya gara-gara wanita Sebab kalian begini yang dimuliakan dan musibah itu akhirnya terjadi Justru di saat ketika keduanya sudah mulai semakin rajin mengaji, ya e, mereka sudah semakin dalam menggali ilmu-ilmu keislaman, terjadilah hal yang sama sekali tidak diduga-duga bahwa Siti Namirah kemudian bercerai dari suaminya tadi, ya. Jadi pada awal perceraian ya cerita dalam curhatnya dengan pulang ini ada persoalan-persoalan kecil yang tidak diceritakan secara jelas ada ketidakcocokan dan belakangan ternyata itu kaitannya erat dengan persoalan akidah ya jadi akhirnya akhirnya mereka berdua bercerai nah pada saat itu aku quran itu kembali muncul ketika dia mendapatkan SMS dari pulangannya dia ya ya dunia modern sekarang ini bisa menyembunyikan maksiat ya, ya kalau ada pasangan kita kalau setiap dideketin HP-nya ketakutan mulai berhati-hati ya ikutin ya, ya dan pasangan juga jangan gampang melakukan tindakan negatif karena curigaan yang berlebihan. Ya. Jangan setiap hari kerjanya mereka yang HP suami, ya. mereka yang HP istri, ya. itu juga salah. Ya. Kalau bisa jadi itu ada kalimat-kalimat, ya sesungguhnya kita nggak bisa pahami kita gitu ya kita kita tahu awalnya. Tapi gara-gara kita nggak tahu, ya, ya akhirnya kita bersukulan ya. Ikhwan karena kecil yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu SMS dia diminta untuk berjumpa dengan dengan dengan kurangan tadi yang eh, di sebuah tempat yang mereka sebenarnya sudah tahu apa yang mereka lakukan ini bukan salah, ya ketemu tanpa disertai dengan mahram di satu tempat berduaan mereka sudah sama ngaji sudah tahu sama menanggung tanggung syariah tapi itulah sehat ya seorang seperti para amal bahwa kemudian saleh tadi bisa tergoda ya. ya orang-orang saleh yang hidupnya dibuktikan e, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa tergoda oleh wanita apalagi orang yang masih hadithu ahli taubat baru baru saja taubat ya jadi terjadilah pertemuan tersebut dan kemudian semangatnya Mujahirin terjadi hal-hal yang seharusnya tidak tidak seharusnya terjadi. Ketika kemudian muncul keinginan untuk menikahi kepada Fulanah tadi, si pulang justru memberikan kepada dia sana juga dia seperti batu. Sehingga sebenarnya jalan menuju hikmah terbuka lebar. Ini pertamanya Yang banyak menggoda dia sebenarnya adalah bayangan kalau seandainya saya dengan Simpulan tanpa diganggu dengan yang lain, ya pasti akan lebih nikmat, ya. Dia mulai banding-bandingkan antara simpulan ini, simpulan ini, ya. Nah, saya ini adalah cinta lama saya. Kalau dikatakan wawan butuh tidak dari di awal, cinta yang pertama itu dan cinta yang sesungguhnya, oh berarti ini yang paling sejati, ya. Akhirnya dia pilih untuk menikahi. Benar, dan dengan menceraikan istrinya yang pertama. Ya, itu hal yang kemudian dipilih ikhlas karena jadi dan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya si Kulana diceraikan dengan tanpa ada sebab yang mengharuskan doanya untuk bercerai. Bukan karena dia yang menyukai si Kulana, bukan karena dia yang nggak baik, bukan karena hal yang lain, tapi hanya karena dia mengejar sesuatu yang lain, mendapatkan sebuah kebahagiaan yang lain. Padahal perceraian itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan di dalam Islam melainkan sebagai alternatif terakhir apabila dia didapatkan alternatif yang lebih baik daripada itu. Ikhwan sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, terjadilah perceraian tersebut dan ini hal yang sangat mengumpul hati istri yang lain. Dapat dia merasa sudah berusaha, tidak merasa punya kesalahan, Hah? tidak merasa dia melakukan perbuatan yang banyak menyebabkan diri dicerai oleh suaminya hanya karena soal lain yang tidak terkait dengan dirinya sendiri dia harus merelakan dirinya untuk dicerai ya saya kira hal-hal yang serupa mungkin sering terjadi cuman biasanya yang terjadi yang umum terjadi itu kan si calon istri yang kedua ini yang minta istri pertama kan gitu ya kalau mau nikah saya saya dulu dia ini kan kebalikan si dia malah menyuruh dia untuk mempoligami Iya, istri pertama juga mengizinkan, tapi dia justru bermain ya dengan mengambil resiko menceraikan. Nah, persoalannya yang saya begini segala sesuatu yang dipandang baik oleh oleh oleh diri kita tidak selamanya itu menjadi baik. Ya, tidak selamanya yang kita pandang buruk akan menjadi buruk. Akan sering orang yang sudah menikah saja, ya merasakan hal tersebut. Wah, suami saya tak sebaik yang saya didikan. Ya, istri saya tak sebaik yang saya bayangkan. Itu dalam posisi masing-masing sudah melakukan observasi sebelum menikah. selidiki ini segala macam cocok. Ya. Kalau ngomong selalu nyambung. Ya. Nah, padahal bukan bukannya bukan nyambung tapi disambung-sambungin. Ya. <laughs> Karena-karena mau melakukan pendekatan nggak nyambung pun nyambung nyambung ini ya kan? Iya. Akhirnya seseorang kadang-kadang sering mendapatkan realitas yang berkebalikan dengan bayangan. Indahnya cinta kasih yang dinamakan dengan nafsu pun seperti itu. Antum bisa bayangkan enaknya melihat orang yang memiliki sebuah mobil mewah. Perasaan itu akan berbeda ketika antum sudah menikmatinya. Hari pertama menikmati, dengan satu bulan kemudian setelah kematiannya itu akan sudah berbeda. Perasaan akan berubah drastis begitu aku melihat tetangga punya mobil lebih bagus lagi. Yang tadinya bersyukur jadi sumpah-sumpah. Ya. Padahal yang dinikmati itu sama. Yang dinikmati sama saja. Tapi begitu anda melihat ya, rumput tetangga yang lebih segar dari rumput di rumah sendiri, ya kenikmatan yang ada di hadapan mata itu berubah sesuatu yang kita bayangkan sebagai kenikmatan di dunia ini tidak akan pernah memberikan keindahan sebagaimana yang kita inginkan. Keindahan sesungguhnya itu ada, ada dalam hati. inna malalina ladzina naf ila nafsi. Man kanatil akhiratu niyyatan jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa tasfud dunya wa hiya Itu orang yang sudah cinta akhirat. Kalau sudah cinta akhirat ini di sini ada kekayaan jiwa, maka segala karunia itu terasa nikmat sekali. Dunia yang dia dapatkan semuanya serba enak untuk dinikmati. Ya. ya. Nah, ketika sudah menikah dengan saya, yang terjadi hal-hal itu di awal pertama itulah ya masih masih dalam syahrul ma'sul, honeymoon segala sesuatu terasa indah sekali. Seolah-olah dunia ini milik mereka berdua, ya. semuanya ngontrak sama kita. Ya. Ya, itulah yang dirasakan orang yang sedang berada dalam bulan madu ya. Semua perkataan pasangan itu serba indah. Ya. Cemberut dia aja seperti senyuman. Kok udah lama senyuman aja kayak cemberut. Ya, itu yang terjadi. Ya. Jadi eh, apa yang selama ini menjadi pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu dibongkar kembali. Dulu saya sebenarnya sama hal-hal yang mungkin sangat indah ya ya tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata yang bisa dirasakan oleh orang yang mengatakannya ya. tapi apa sekarang tidak jadi bagaimana keindahan hubungan suami istri guru tak kasih dengan laki-laki sekali lagi ya kisah layla dan Majnun itu hanya ada dalam kisah layla, ya ya jadi keselasian sejati yang tidak bisa dipisahkan apa itu hanya ada dalam kehidupan nyata itu dia ya, segala sesuatu perlu perjuangan cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dibalut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya istana alaihi wa tafarraqa alaihi kita dipertemukan karena Allah ya fastahlaltum furujahunna di dihalalkan pun uh, apa kemaluan dari pasangan kita itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala Itulah yang bisa memberikan kebahagiaan sejatinya. Semata-mata cinta kasih pasti tidak akan memberikan kebaikan apa-apa. Ya. Yang berlebihan kalau setiap kamu dulu memilih untuk nggak kuliah, kalau ini malah dia mau tetap kuliah, ya dengan catatan dia tetap memenuhi kewajiban sebagai istri. Dan pada awalnya memang demikian. Tapi ketika tugas-tugas kuliah sudah semakin banyak, ya mulailah ya makan kita nggak usah nggak usah makan ya kita pakai catering aja ya eh, nggak ya, apa-apa kali aja ngerasain masakan istri demi cinta apapun saya perbuat ya nah, sudah mulai jalan tiada dengan suami apa yang bisa dia lakukan istri dialih tangankan kepada orang lain dia lah tangankan kepada pembantu ikhlas kalian tinggi inilah sinyal-sinyal di mana seorang seorang wanita yang bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak menyadari bahwa kedudukan utama seorang wanita adalah ibu rumah tangga. Ini kedudukan, label, dan gelar yang akan pernah lepas. sorry dalam perceraian. Ya. ya. Biarpun dia itu pernah jadi camat, ya berhenti jadi mantan camat. Ya. ya yang gak pernah berhenti, kedudukan wanita itu ibu rumah tangga. Nah, itu nggak akan pernah Tapi banyak wanita yang meninggalkan kedudukan utamanya tadi mengejar sesuatu yang lain. Mulai terjadi gesekan-gesekan sikap kalian sendiri. Apalagi ketika kecerdasan intelektual itu tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Ya, mungkin dia punya ilmu banyak, semakin banyak ilmu kalau kita nggak taat kepada Allah, kalau kita nggak mampu melakukan insafun nafs, ya, ya mengekang, mengelola jiwa kita, awal nafsu kita, ilmu itu justru menjadi legalitas. Ya. <clears throat> Iya, segala perbuatan jelek dengan akal bisa dianggap baik kan begitu ya? yang saja misalnya seperti ya, dialog salah waktu dialog di antara mereka berdua ketika si suami si kurang mengatakan Istri itu hendaknya tampil dengan sesuatu yang menyenangkan suami. Al-Lati tasuruhu ila nazar ilaiha. Makanya kalau dilihat menyenangkan suami itu. Balapannya ya, kalau suami yang baik itu kok gampang disenangi sama istri. Ya, si istri, suami yang disenangi, oleh si istri. Si istri malah balas, suami dong yang gampang disenangi sama istri. Ya, jangan dikit-dikit gak senang, dikit-dikit gak senang. Nah, Ekor kalbidin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, lidah itu tidak bertulang. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qurannya, balil insan ala nafsihi basir basirah walau angkoma'adirah. Manusia itu kan tahu kalau dirinya salah atau enggak. Meskipun dia bisa bersilat tidak menutupi kesalahannya. Ya. Jadi banyak sekali sesuatu yang diminta dari dari istrinya ini selalu dijawab dengan jawaban-jawaban ini musibah. Oh, jadi suami lebih bodoh dari istri. Ya, eh? Kalau kebetulan istrinya itu pintar seperti putri Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyib ya. Alhamdulillah ulama ya. Nah, tahu ya istrinya Sa'id Ibnul Musayyib kan? Ya? Nah, anak ah, ah, ah, putrinya Sa'id bin Al-Musayyib. Nah, ya. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib suatu saat menikahkan putrinya itu dengan salah seorang muridnya yang dianggap sangat rajin untuk belajar. Nah, sementara putri Said Musaid ini sangat cerdas alim, sering membantu bapaknya dalam mengajar mahasiswa dari balik hijab. Nah, jadi ketika nah, si Fulan sudah menikah, nah, malam pertama besok habis subuhnya selesai sholat subuh, dia pulang ke jenak dia mau balik lagi mau ngapain? Saya mau belajar dari dari Bapak Musaid bilang ya juga oleh istrinya tadi Idris ya ya saya akan datangkan untuk kamu ilmu sahih di dalam saya nggak usah temuin bapak saya sama saya ya keluar datang lebih ya kalau dapat model kayak gini biarpun lebih cerdas lebih alim nggak jadi masalah ini masuk ke dunia akhirat ya tapi kalau wanita cerdas, pintar otaknya, banyak ilmunya, tapi tidak secara emosional, spiritual, apanya kepada Allah tidak kurang, eh, kurang maka justru akan menjadi musibah. Ya. Dia akan mampu berdalil, ya, membenarkan. Karena saya sering ceritakan kepada Eva, ya. manusia itu makhluk yang paling pintar berdalil. Ya. Sudah melakukan kejahatan pun masih jalan saya eh, ini masih belum apa-apa. Kalau orang lain di posisi saya, wah sudah dari dulu nah, sudah berbuat jelek masih bisa terus. Orang membunuh seseorang, kenapa kamu bunuh? Kurang. Ya, kalau orang lain tiga tahun yang lalu dibunuh. Jadi saya udah nahan nggak bunuh dia selama tiga tahun. Sudah jadi ahli maksiat bunuh orang masih berlatar pahlawan kayaknya, ya Pahalanya mampu nahan nafsu selama tiga tahun apa enggak hebat? Padahal sudah bunuh orang. Ya. Jadi makin pintar orang kalau nggak bertakwa kepada Allah itu makin gampang menggunakan ilmunya untuk menutupi kejelekannya. Nah, zillatul alim yukrabu laha Arab. Zillatul alim yukrabu laha itu kepada artinya kalau seorang yang ulama itu mengalami ketergelinciran dan berbuat kesalahan itu seperti penari yang ditabuhi dendam ya, seperti penari yang ditabuhi dendam artinya bagaimana itu akan lebih berbahaya karena si alim yang berbuat kesalahan akan bisa menutupi kesalahannya dengan apa? dengan dalil ya. sudah maksiat pakai dalil ya Bermaksud pakai dalil kan orang-orang yang ikutin dia kesenangan ya. ya seperti propaganda dari kan ya sudah zina nut'ah dapat pahala man rumah ta'amaratan dan manzilatun dia dan ya. orang yang bermut'ah sekali ini zina ini nikah tapi dengan sistem ya saya nikah sama kamu tiga hari aja ya hari ketiga jam lima sore kita cerai ya menikah pun ah ya, eh, dalam hadis palsu <laughs> ya, di kalangan Syiah itu ada yang berbunyi seperti itu barang siapa ah sekali dia mendapatkan kedudukan seperti Hasan sama toham to'am marrotain Falahu sama menjilati Hussein Tiga kali sama menjilati Ali Itu di Abi Ya Apa enggak enak ya Sudah ya dikasih dalil ya. Dikasih paham Paham Ikhlas karena lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami mendapatkan istrinya begitu sulit untuk diajak kembali kepada kebenaran, kembali kepada taat, selalu berhujah dengan berbagai macam hujah. Ibarat pintarannya digunakan untuk menutupi kesalahan dirinya. Maka ini jelas merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan sekali dan itulah yang terjadi. Ikhlas karena lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya ini menjadi jalan menuju yang mereka. Saya sayang sekali ketika perceraian itu terjadi dia dalam kondisi sudah sangat terpukul dengan perceraian tadi maka eh, perceraian terjadi atas permintaan si fulana eh, si mau menikah lagi dengan orang lain yang dia anggap lebih pantas untuk menjadi suami. jadi dengan suami pertama gagal sudah cerai menikah dengan si karena dianggap untuk eh, membangkitkan memori lawan mereka dan ternyata cinta ini pun tidak dalam cinta yang sesungguhnya diceraikan menikah dengan yang lain tinggal pula yang terkatul kata ya diceraikan istri pertama ditinggalkan istri yang kedua dan ketika akhirnya dia berusaha mendekati kembali menjalin hubungan baik lagi dengan mantan istri yang pertama jika dia disambut dengan baik ya dan dia sudah mendapatkan sinyal bahwa kemungkinan besar dia tidak akan mungkin ditolak tapi Allah menentukan hal yang lain sehingga dia melamar kembali si pulangan si tidak lagi menerima dia menjadi suaminya ini membuat sudah jatuh tertimpa tangga masih tidak Tuhan di kota <laughs> ya dikuatkan tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ketika diceritakan kalau saya beberapa kali ya yang saya katakan sudah ini ini pelajaran ya yang menunjukkan bahwa setiap kali Allah itu uh, apa itu? Allah itu tidak akan mengazab satu kaum kecuali Allah telah menjelaskan kepada mereka sesuatu yang bisa membuat mereka imbak tiba bayi Allah lumayan takut, imbak tiba bayar Allah lumayan takut. Kecuali setelah Allah menjelaskan kepada mereka hal yang bisa membuat mereka bertakwa. Di jalan menuju ketakwaan itu sebenarnya selalu dibuka oleh Allah. Cuma kita yang nggak mengambil. Apa itu yang boleh apa yang Kita mau mencari kenikmatan sudah dibuka pintu yang harus kita tolak. Kita mencoba berspekulasi dengan perkara yang yang bisa beres bisa enggak. Ketika Allah buka lagi kebaikan di situ masih juga kita lepaskan. Hmm? Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengganti semua kenikmatan itu dengan kesusahan, semua itu adalah akibat kesalahan kita sendiri. Wa ma asyawaka min sajjiatin famin nasib. Mungkin ini saja yang saya sampaikan ya Mas Karabedin. Saya lupa sudah jam berapa. Kayaknya dari teman-teman. Iya, demikian saya cukupkan di sini saja ikhlas hadirin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Sebenarnya sekali lagi dalam kisah-kisah kehidupan banyak di antara kita, kisah kehidupan kita, eh, kisah kehidupan teman-teman kita, selalu ada nilai-nilai yang bisa kita bangun kerja kita sebagai pelajar. Sekali lagi, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah benda hilang milik orang-orang yang beriman. Fa'ainana wajadaha wa ahaqqiha. Dimanapun dia mendapatkannya, dia yang lebih berhak untuk mengambil. Kalau lebih tadi lebih besar. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya seorang istri dengan beberapa anak, suami kerja sering keluar kota. Saya sadar betul godaan fitnah wanita di luar sangat besar bagi suami. Saya tahu poligami bisa jadi satu jalan bagi kita menyelamatkan hati suami. Tapi tidak bisa dipungkiri, wah sangat berat untuk jadi benar-benar ikhlas. Ya. Ikhlas kali ini yang dimuliakan adalah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sekali lagi saya sering menjelaskan kepada ikhlas ya. Jadi poligami tetap adil zauja dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim itu memiliki hukum yang sangat variatif bergantung dengan kondisi orang yang akan melakukannya. Jadi dia bukan merupakan sunnah ala kita, apalagi dikatakan wajib ala kita atau dikatakan al aslu ketika buat tahajud. Nah, tapi dia adalah di awal dia mengubah mengisar syarat ada dimubahkan dengan syarat mampu berlaku hari. Tapi hukumnya bisa bervariasi tergantung dengan kebutuhan seseorang. Nah, ketika uh, poligami itu akan dilakukan, saya sudah sering mengatakan di mana mana kepada banyak ikhwan. Sesungguhnya kita bukanlah membuat sebuah rumah tangga yang baru, tapi mencoba menghadirkan orang lain di dalam sebuah rumah tangga yang sudah ibarat sebuah perahu yang sudah kita tumpang bersama istri, kita akan masukkan penumpang yang lain. Maka meskipun misalnya seorang berpoligami tanpa izin seorang istri diperbolehkan, sah hukumnya, tapi dalam hukum masalah rumah tangga ini akan baik. Ya, karena kalau kita memasukkan penumpang yang baru, tetap kita bermusyawarah dengan penumpang yang sudah ada. Karena ini berhubungan dengan masalah. Islam tidak hanya dibangun dengan saat atau tidak saat, masalah masalah. Persoalannya ketika istri malu memberikan solusi tersebut. Haruslah diperhitungkan apakah solusi ini memang solusi yang tepat untuk suami Jangan-jangan si istri yang mau, suaminya si yang nggak mampu. Iya, ya silahkan. Suami nggak mampu, sok-sokan lagi. Dah, poligami aja. Udah tahu suaminya takut, tidak desak Berarti suaminya mau, dia sendiri yang ketakutan. Ya, jadi ini jangan dijadikan sebagai sebagai apa? Sebagai pemahaman atau sesuatu yang bukan maksudnya spekulasi semua itu serba diperhitungkan. Kalau memang poligami dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik, musyawarahkan dengan suami, ya. Uh, uh, uh, sampaikan sebagai salah satu solusi yang mungkin bisa diambil dan suami juga akan mempertimbangkan ya jika jadi bukan jadi kita tuh jangan membayar begini banyak warga menganggap bahwa poligami itu adalah kesenangan semata-mata bagi laki-laki gitu. tapi kita juga memandang bahwa poligami juga merupakan beban laki-laki gitu. Jadi sisi yang berkeberangan dia anugerah ketenangan sekaligus dia juga merupakan beban. Jadi artinya seorang yang berpoligami juga sebenarnya sedang menanggung kesulitan. Ya, saya mau menikah, gimana kira-kira saya mau ngatur dua orang yang beda ini ya? Apalagi kalau udah masing-masing cemburu, wah ini gimana mengatasi itu bukan persoalan yang gampang. Jadi dia, kemudian kalau kemudian suami sering kerja keluar rumah, Sebenarnya persoalannya ini kan bukan persoalan suami itu butuhkan poligami atau tidak ya, ya. Sekarang diperhatikan dulu kerja keluar rumahnya itu berapa lama. Apakah dalam waktu yang lama sehingga suami di perjalanan membutuhkan wanita lain untuk membutuhkan kebutuhan seksualnya? Nah, Atau dia masih sering pulang dan masih bisa melakukan hubungan seksual secara wajar. Si istri masih bisa terpenuhi kebutuhannya, si suami uh, terpenuhi kebutuhannya. Pada sampai semacam itu saya kira tidak perlu diberikan solusi seperti tadi, ditawarkan solusi seperti tadi. Tapi coba bicarakan dengan suami bagaimana untuk minimalisir kesulitan-kesulitan yang terjadi. Upayakan barangkali suami itu tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan manusia. Karena kalau sudah persoalan nafsu, ya ini kalau coba kalau suami memang pada dasarnya tidak bisa menahan nafsu, diberikan pun dia satu istri dan ada yang lain. Ya, oh, ya adalah kamu nikah sama satu istri ya keluar ke tempat lain dia masih terpengaruh dengan orang yang lain maka salah satu nasihat ulama salah kepada seorang putri yang mau nikah nikahilah lelaki yang saleh kalau dia menduakan kamu dia akan menduakan kamu dengan cara yang saleh kalau dia tidak menduakan kamu maka dia akan melayani kamu dengan cara yang saleh tapi kalau orang itu sudah agak soleh ya mau boleh poligami nggak poligami ya dia pasti akan jalannya saja ya kalau masih penting kalau istrinya dua pukulannya dibagi dua ya. kalau istrinya satu malah semuanya dilajarkan ke satu istri jadi persoalan itu yang perlu dijaga itu kan kesolihan si suami ini yang paling utama kalau si suami solid mau dengan poligami atau tidak dengan poligami akan bisa memuliakan istri kalau suatu saat suami yang membutuhkan poligami dan si istri rela insya Allah dia tidak akan menjadi istri jadi istri yang harus dijaga adalah kesalahan suami. Jangan hanya-hanya khawatir kalau ditawarkan untuk menikah, tidak menyelesaikan persoalan. Eh, kalau si suaminya memang nggak bisa menjaga dirinya, nanti dikasih dua, minta tiga. Ya, kasih tiga minta empat. Udah kerja empat, bayarin satu, dari yang lain. Ya, itu yang sering terjadi pada diri orang yang mungkin tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, jadi sekali lagi, eh, saya kira persoalannya bukan seperti itu. Tidak harus ditawarkan seperti tadi. cuma dicari pria-pria yang lain bagaimana si suami ini bisa memiliki ketahanan untuk tidak tergoda wanita yang lain ya pelayanannya ditambahin dong ya kemudian ya eh, berikan suami support dan motivasi setiap pulang ke rumah dibikin tenang nah, itu insya Allah suami malah makin lama makin lama nanti kerjaannya pindah gitu dekat ya nggak mau jauh-jauh lagi sama istri ya, ya? Ya itu saja Ikhlas Kalfidin Afan ini sudah waktu maghrib Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang lain Saya mohon maaf sekali tadi kemudian juga nggak kasih peringatan Ya dengan jalan ya Dia yang top sampai maghrib Tapi mudah-mudahan apa sampai. disampaikan